para ikhwan dan akhwat saya datang ke sini awalnya Pertama kali yang ingin saya sampaikan berterima kasih kepada para ustadz al fubola yang mulia dan yang lebih berilmu, lebih bertakwa dibandingkan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan harus diyakini baik-baik bahwa yang berbicara di hadapan para ikhwah dan akhwat sekalian bukanlah orang yang berilmu dan ini tidak masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'a tidaklah seseorang merendahkan diri dan para ulama rahimahumullah taala mengatakan ketika mendefinisikan tawadhu tarkut taraqus yaitu meninggalkan sesuatu kepemimpinan atau ibharun nafs meninggalkan untuk memperlihatkan diri di hadapan orang. Yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan karena ingin tawadhu, lakin huwa ala haqiqati. Dia memang sebenarnya bahwa yang berbicara ini hanya orang biasa, ustadz Ustadz terutama yang mengundang saya pertama kali adalah Al Ustadz Al Fadil Muhammad Abdul Tuasikal Hafizahullah. Salah pilih orang. Yang dihadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah orang biasa yang salah pilih. Dan tidak seperti Imam Az-Zahabi ketika beliau memberikan komentar tentang diri beliau sendiri di dalam kitab Mu'jamul Muhaddisin. Lihat perkataan Imam Az-Zahabi, beliau memberikan biografi sendiri tentang beliau sendiri. Ketika sampai kepada nomor 113, beliau mengatakan Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi dalam tanda kurung al-muallif penulis. Kemudian beliau menyebutkan beberapa gelar-gelar yang sangat luar biasa. Az-Zahabi Al-Musannif Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qais Qaimaz Ibn Syekh Ibn Abdullah At-Turkumani sampai kepada Asy-Syafi'i al المحدث al-muhaddis المعجم ولد سنة ثلاث وسبعين وست 73 الذهبي Al-Zahabi penulis Muhammad bin Ahmad bin Utsman sampai selesai kemudian beliau mengatakan al-muqri muqri di zaman terdahulu dan Imam Az-Zahabi adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau istilah mukri di zaman itu terkenal dengan orang yang mengajari ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan sanatnya. Al-muhaddis, ahli hadis. Mukharrij hadhal muj'al, hadzal mu'jam yang menulis Mu'jamul Muhadithin ini. Kamusnya para ahli hadis. Bukunya berjudul Mu'jamul Muhadithin. Beliau sendiri yang menulis ini dan beliau sendiri memasukkan nama beliau. Kemudian beliau menyebutkan dan sekali lagi saya ceritakan tentang Imam Az-Zahabi ini untuk menyebutkan bahwa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu bukan seperti beliau Imam al zahabi mengatakan wa jama'a tawalif bahwa beliau mengumpulkan tulisan-tulisan yang begitu banyak yang sangat bermanfaat di antaranya Mizanul I'tidal kemudian di antaranya Siar Alamin Mubala kemudian masih banyak kitab-kitab yang beliau tulis yang sangat luar biasa Kemudian yang lihat perkataan beliau, yuqalu mufida. Wal jama'atu yatafaddaluna wa yusnuna Dikatakan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa tulisan-tulisan Az-Zahabi beliau nulis sendiri tentang diri beliau itu bermanfaat dan orang-orang menganggapnya itu adalah karangan-karangan yang utama dan orang-orang memuji dia, memuji dirinya. Wa huwa akhbara bi wa bi fil ilmi wal amal. Dan Az-Zahabi memberitahukan tentang dirinya sendiri dan orang lebih tahu tentang dirinya sendiri tentang kekurangannya di dalam ilmu dan amal. Ini jelas tawadhu beliau. Adapun yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, para ikhwah dan akhwat, sampai sekarang saya masih bergetar. Karena di hadapan saya ustaz-ustaz, ustaz-ustaz saya. Ustaz Arifin Ridin, ustaz di sebelah kanan kanan kelas. Ustaz Afifi, yang saya tidak pantas untuk mengisi di sini ini salah undang, benar salah undang, wallahi salah undang. Makanya saya berbicara di sini cuma hanya ingin berbicara sebagai kawan yang ingin mungkin meraja beberapa hadis yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau seandainya yang disampaikan sudah pada tahu, ya itulah isinya. Orang-orang di Madinah mengatakan inna bil Madinati malik Sesungguhnya di kota Madinah ada seorang Imam Malik. Untuk apa kita beri fatwa? Di Jamilur Rahman ada Ustaz Arifin Ridi ada Ustaz Zain, ada Ustaz Abidi ada Asadil Kibar yang mengerahkan kehidupannya hanya untuk ilmu dan amal dan takwa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dihadapkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan ini tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi. Dia benar-benar memberitahukan tentang dirinya binuksani fil ilmi wal amal. Kekurangannya dalam ilmu dan amal. Lau kanatiz laha raihatun ma jalasa ahadukum baina yadayhi. Kalau seandainya dosa mempunyai bau, maka mungkin dari luar sana sudah kecium bau orang yang di Bapak Ibu saudara sekalian. Saking banyaknya dosa. Cuma itulah faedahnya ketika kita saya pernah langsung bertanya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Waktu itu hari Kamis dan ustaz-ustaz yang pernah duduk di majelis beliau pasti tahu bahwasanya Kamis pagi adalah beliau membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Salah satu kaidah yang beliau sebutkan bahwasanya kita wajib mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kajian tentang asma wa sifat terlalu mendalam sampai saya bingung. Sampai saya bertanya kepada Syekh Abdul Razak, "Ya Syekh, ma faedah na'rif al-asma wa sifat min Allah 'azza wa jalla?" Nurid an nutabbiqahu fi din wa dunya. Kita ingin menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka beliau mengatakan, Contoh ambil sifat astiti, Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha menyembunyikan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala juga Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Dari nama ini kamu akan bisa kata beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikaitkan dengan dosa ya. Allah Subhanahu wa taala innallaha kana ghafuran rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghaffar. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Dan arti bahasa dari al Ghafur ataupun al-ghufru diambilkan dari tiga huruf. Lain, fa, dan ra. Cek saja di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Arti bahasa dari al-ghufru adalah at-tarfiyah. Yaitu penutup. Makanya dalam bahasa Arab penutup kepala yang dijadikan sebagai penutup perang itu adalah al-mirfar. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini adalah ketika Allah bernama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, berarti Allah Subhanahu wa taala maha menutupi aib-aib dosa kita. Dan ini nikmat Allah terbesar. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. <coughs> Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap dosa kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. Inna Allah yudnil mu'mina yawmal qiyamah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Fayadhu kanafahu alaih. <coughs> Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelimuti orang tersebut sampai orang tersebut antara hanya hanya antara Allah dengan dengan orang tersebut saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut yang beriman ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" "Ata'rifu dzamba kadza?" Ata'rifu dzambaka? Apakah kamu mengenal ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu? Sampai orang tersebut hatta qarrarahu bi dhunubih wa ra'a anna nafsahu qad Sampai dia menyetujui dan menetapkan seluruh dosa-dosanya. Iya wahai Rabbku itu dosaku, itu dosaku, itu dosaku. Tidak bisa mengelak. Makanya para ulama mengatakan silahkan anda bermaksiat jika anda bisa mengelak di hari hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia melihat dirinya benar-benar binasa, di sini rahasia sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, menukis al-hisab fakad Siapa yang hisabnya diteliti, dia akan binasa. Maka kalau kita lihat pemandangan seperti itu, ketika kita di dunia Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Dan inilah makna istighfar yang pertama. Di dalam bahasa Arab dan di sini ahli-ahli bahasa Arab Senantiasa kita setuju bahwasanya jika ada kalimat dalam bahasa Arab dimulai dengan alif, sin dan ta, hada dulu li Ini menunjukkan kepada minta, Istighfar berarti talabul maghfirah, minta maghfirah. Kalau kita kaitkan dengan penutupan tadi berarti setiap kali kita beristighfar dan ini makna yang pertama dari istighfar adalah meminta agar ditutupi aib dosa kita. Ini makna yang pertama dari istighfar. Meminta agar ditutupi aib dari dosa kita. Sebagaimana hadis kutsi tadi, hatta qarrarahu bidzunubih sampai hamba tersebut menetapkan dosanya dan ra'a anna nafsuhu qad dia melihat dirinya binasa Allah Subhanahu wa taala berfirman satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu yaitu di di akhirat. Ini yang disebut dengan hisaban yasir. Kalau kita membaca surat apa? Wasaufa yuhasabu hisaban yasir. Itu hisab yasir seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah modal. Ketika kita bertemu dengan seseorang kalau dia lebih tua dari kita, maka tanamkanlah di dalam diri kita bahwa orang tersebut amalnya lebih banyak dari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda umurnya dari kita, tanamkan dalam diri kita orang tersebut dosanya lebih sedikit dari kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan kita, maka mungkin amalan rahasia dan ini luar biasa. Amalan rahasia orang tersebut lebih banyak dibandingkan kita. Tujuh orang yang dijamin masuk orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat dari mulai imamun adil sampai kepada rojulun zakarallaha khalian fafadat aina imam yang adil sampai kepada orang yang ketujuh Seseorang yang berzikir sendirian kemudian air matanya berlinang satu sifat yang disebutkan oleh para ulama yang sangat konkret dan dominan dari tujuh orang tersebut adalah amalan rahasia yang mereka miliki. Lihat saja. Yang pertama imamun adil. Seseorang tidak akan bisa adil kecuali ketika dia merasakan Allah muraqibun lahu. Allah yang mengawatinya. Yang kedua, Rajulun Yang kedua, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, amalan rahasia. Yang ketiga, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ini tidak akan muncul kecuali karena amalan rahasia yang ada di dalam hati. Yang ketiga, yaitu seseorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah tidak akan tumbuh kecuali karena amalan hati, amalan rahasia. Yang kelima, yaitu seseorang yang bersedekah yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui akibat disembunyikannya amalan rahasia. Yang keenam, yaitu seseorang yang dia dipanggil oleh oleh seorang wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tidak akan bisa menolak orang ini kecuali karena dia mempunyai amalan rahasia merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu seorang yang berzikir karena Allah sendirian kemudian air matanya berlinang. Lihat amalan rahasia. Disinilah rahasia firman Allah Subhanahu wa taala yauma Semuanya amalan rahasia. Amalan yang berkaitan dengan hati awam min amalil zahir. Amalan yang berkaitan dengan hati lebih luar biasa dibandingkan amalan wahir Oleh karenanya saum puasa yang baru kita tinggalkan. Masih teringat pelajaran yang sangat luar biasa dari puasa mengajarkan kepada keikhlasan. Ibnul Jauzi rahimahullah taala berkata, "Jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qallam man an yaslama ma yuzhiru min syau' bi khilafi Seluruh amal ibadah terlihat dengan mengerjakannya. Makanya sedikit orang yang selamat dari riak sholat, baca Quran, bersedekah, haji, umroh, amar ma'ruf, nahi mungkar, sedikit. Sekali kita mengerjakan sholat terlihat, maka sedikit yang selamat dari dia. Kecuali puasa. Kenapa puasa? Berbeda karena amalannya rahasia. Yang hadir di sini tidak ada yang mengetahui puasa kecuali kalau dia ngomong. Makanya Allah menjanjikan lihat, amalan rahasia sangat luar biasa. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Bukhari, diskusi "Illa sauf fa innahu li wa ana ajzi bi Yatruku ta'am yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa. Dia meninggalkan kecuali puasa, puasa adalah milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Para ulama mengatakan ganjaran puasa tanpa batas disebabkan dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjamin ganjaran puasa tersebut. Dan kita mengetahui Allah Al-Jawwad, Al-Karim, Al razzaq Al-Wahhab, Al-Mu'ti. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Maha pemberi, Maha luas rezekinya, yang memberikan apa saja tanpa batas. Ketika Allah menjanjikan itu wa ana aku yang akan mengganjar puasa tersebut, ini berarti ganjarannya tanpa batas, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kenapa puasa? Sisi yang kedua, puasa mendapatkan pahala tanpa batas karena di dalam puasa ada sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar puasa tanpa batas. Mengganjar orang-orang yang sabar tanpa batas. Dan di dalam puasa ada sabar bahkan tiga jenis kesabaran yang sering para ustadz menyebutkan semuanya ada di dalam puasa. Semuanya berkaitan dengan hati. Lihat, amalan zahir kalah dengan amalan batin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-iman bid'un wa sittun. Di dalam riwayat yang lain, bid'un wa sab'un. Syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 60 atau 70 lebih tingkatannya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah bukan sekedar mengucap. Tetapi yang diimani di dalam hati. Oleh karenanya kembali ke permasalahan tadi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang dihadapkan bapak ibu sekalian adalah orang biasa dan ahla hakikat. Tidak ada ilmu dan kita hanya muraja hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan karena di sini saya mendapatkan kabar bahwa ini adalah mulai-mulai ajaran untuk santri-santri baru dan juga kaum muslim yang tinggal di sekitar pondok pesantren Syekh Jamilur Rahman As-Salafi rahimahullah taala ini maka Bapak Ibu saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian memang sifatnya harta itu membuat buah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad Artinya ketahuilah bahwasanya memang kehidupan dunia kata annama di sini para ahli bahasa Arab annama Siratun tadullu alal hasad walimtina. an adalah kata yang menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang lain. Artinya dia litaksis. Ketahuilah kehidupan dunia hanya lain yaitu permainan walahu yang melalaikan wazinah wa tafakhur dan perhiasan dan tafakhur. Yang ingin saya kupas sifat yang keempat tafakhur. Orang yang punya harta cenderung berdasarkan ayat ini cenderung untuk tafakhur. Untuk saling menyombongkan, saling angkuh. Di luar sana, siapa saja yang punya harta pasti seperti itu identiknya harta dengan tafahur. Maka saya katakan kepada para penuntut ilmu sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbanggalah anda sebagai seorang penuntut ilmu karena apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sumbernya semua ilmu bahkan lebih mulia dibandingkan emas dan perak yang dikumpulkan orang yang dikumpulkan orang yang menyebabkan nantinya tafakur. Jadi dua hal ini yang berkaitan dengan harta selalu ada. Ya, takafur dengan tafakur itu sangat cenderung terhadap harta. Orang yang punya harta pasti takafur dan setelah takafur pasti tafakur. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam permasalahan harta. Kapan dia takasur pasti datang tafakur. Makanya Allah mencela kan, alhaakumut Memperbanyak harta melalaikan kalian. Kapan tidak lalai? Ketika sudah masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bisa mengatakan bahwa Orang yang menyombongkan diri dengan dunia, dengan harta, emas, perak, ya, dia tertipu dengan dunia dari beberapa sisi. Nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi, yang ingin saya sampaikan bahwasanya kapan seseorang berhubungan dengan harta kemudian dia mulai sikap takasur, pasti timbul tafafur dan itu terbukti Tafakur selalu menyombongkan diri. Tafakur bukan hanya sekedar menyombongkan diri. Artinya ada lawan yang dia juga menyombongkan. Sini nyombongkan, sana nyombongkan terus sampai akhirnya saling menyombongkan. Tafakur. Ya tafakur ahadun ala ahad. Seseorang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Orang lain menyombongkan lagi. Terus seperti itu. Itu ciri identik harta. Anda wahai para penuntut ilmu di sana ada yang lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Di dalam kitab beliau silsilah al-ahadits as-sahihah dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Syaddad ibn Aus, jika ra'aita an-nasa qad iktanazu adh-dhahaba wal-fiddah, faqnizu hadhihi al-kalimat." wahai Syaddad ibn Aus, jika engkau melihat orang-orang mulai kanz, kanz itu dalam bahasa Arab artinya adalah ada sesuatu yang dia miliki dia simpan dan ini sifat buruk manusia. Imam Ibn Kathir rahimahullah taala ketika menafsiri ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat menyukai kepada kebaikan dengan kesukaan yang sangat. Kebaikan di sini ditafsiri al-mal. Kemudian Imam Lukatsir menjelaskan bagaimana sifat manusia menyukai kepada kebaikan. Dua. Menyukai harta. Yang pertama yaitu kalau sudah punya tidak mau ngasih. Saking sukanya kepada harta, kalau sudah punya tidak mau ngasih. Ini hubbul khair lima, hubbul mal yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sukanya meminta dibandingkan memberi. Jadi suka takazur, takazur itu ter, tercela dari sisi apa? Dia meminta-minta untuk memperbanyak hartanya. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau seandainya seseorang orang-orang kata Rasulullah SAW kepada Syaddad bin Aus, orang-orang mengumpulkan harta emas dan peraknya dia simpan kanjun adalah sebuah ta, sebuah harta yang disimpan maka simpanlah engkau doa berikut yang pertama Doanya agak panjang dan sembilan kalimat. Mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rushd. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ketetapan di dalam sebuah perkara. Maksud perkara di sini adalah fiddin, ketetapan dalam agama. Terutama di zaman sekarang yang Imam Nuqayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya manusia tergoda dari dua fitnah, dua ujian, dua godaan. Fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Dan Imam Nuqayyim juga mengatakan kapan seseorang tergoda dengan fitnah syubhat ketika takdimul akli syarat. Kapan seseorang lebih mengedepankan tergoda dengan ujian subuhan ketika mengedepankan akal dibandingkan syariat. Kapan seseorang tergoda dengan fitnah syahwat taqdimul hawa alal aqli wasyar'i. Lihat ya, anda akan bisa lepas dari dua fitnah dan saya tidak suka menerjemahkan fitnah itu fitnah. Kita ini di Indonesia. Jadi pernah saya diundang di sebuah kota, Ustadz judulnya fitnah akhir zaman. Saya bilang mah nggak menarik, ganti aja, nggak apa-apa Ustadz ini aja deh. Habis itu di kajian saya bantai panitianya. Satu jam cuma saya berbicara tentang kata fitnah. Coba antum apa? Paham? Fitnah akhir zaman. Apa yang dipahami? Bahasa Indonesia. Fitnah akhir zaman. Fitnah bahasa Indonesia menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa bukti akhir zaman. Ayo. Maka ini calon-calon pendakwah ke daerah masing-masing ya kalau berdakwah di Indonesia bahasa pakai bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar. Terutama dengan tema. Tema kita ini kan cerai itu tercela. Entah temanya kapan sampainya, yang penting saya ingin murajaah dulu dengan kawan-kawan. Ya. Fitnah itu macam-macam artinya. Fitnah bisa berarti kebakaran. Dalam bahasa Arab, fitnah itu bisa berarti kebakaran. Kebakaran akhir zaman. Ayo, coba. Fitnah bisa berarti huru hara, keadaan genting, tidak stabil. Fitnah bisa berarti uh, ujian, fitnah bisa berarti musibah, fitnah bisa berarti godaan. Maka ketika Imam al kembali ke permasalahan tadi. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa seseorang akan terlepas dari dua fitnah. Beliau menyebutkan ini ketika beliau berbicara tentang istiqamah. Dan ini gaya para ulama rahimahumullah taala. Beliau menyebutkan istiqamah begini. Dan muawwiqatul istiqamah, hal-hal yang membuat orang tidak istiqamah adalah ini, yaitu tergoda dengan dua godaan, syahwat dan subuhan. Kapan tergoda dengan syahwat? Ketika takdimul akli ala syah. Takdimul hawa ala akli wa Tergoda dengan godaan syahwat ketika mengedepankan akal, eh, mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat Islam. Makanya para ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang meninggalkan sholat dalam surat فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات fasawfa yalquna ghayyan. Surat Maryam ayat 59. Lihat ya, ayat ini saya sebutkan ingin mendalili tentang orang yang tergoda syahwat pasti dia sedang mengedepankan apa tadi? Akal dan dan apa? Dan syariat eh, pasti dia mengendapkan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ya. Surat Maryam ayat 59. khalafa min ba'dihim khalfun as salata wattaba'u syahawat sawfa yalquna ghayyan. Maka akan menggantikan setelah mereka orang-orang pengganti yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Dua hal ini pasti selalu ber, tenta, berkaitan, tidak bisa di, dipisah. Yang menyia-nyiakan sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Makanya tadi Imam al mengatakan, siapa yang tergoda dengan godaan syahwat, pasti dia sedang takdimul hawa alal akli wa Mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Ini contohnya. Kapan ada hayya ala salah, hayya ala falah, tetapi dia masih sibuk dengan pekerjaan dunia dia, maka dia pasti sedang yattabu syahwat. Lihat ayat khalafa min ba'di khalfun adha'u salata wattaba'u syahwat. Akan ada orang-orang yang menggantikan mereka setelah mereka yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Maka mereka akan mendapati ghaib. Sedikit saya ingin menyinggung kawan-kawan pendai di zaman sekarang sebagai orang yang berdakwah antum-antum sekalian kalau boleh dikasih saran harus benar-benar jelas apa yang dijelaskan, apa yang kita ingin jelaskan kepada umat. Ini disebabkan saking jauhnya umat Islam dari ilmu keislaman yang benar. Jadi mereka kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar harus benar-benar jelaskan. Dan ini sering saya singgung. Contoh ini, fasaufa yalquna ghayyan. Ya, saya cari terjemahannya. Mereka Orang-orang yang meremehkan sholat akan mendapatkan ghaib. Di dalam terjemahan, Anda akan mendapatkan ghaiyan itu hanya surat apa tadi? Surat Maryam ayat 59. Kita lihat coba terjemahannya apa. Allah berfirman, mereka kelak akan menemui kesesatan. Tidak takut. Orang ninggalin sholat nggak takut. Apa yang saya bicarakan tadi? Pesan saya yaitu para pendai kalau berdakwah harus jelas detil. Misalkan ngajak orang bangun rumah Allah, rumah masjid. Maka tidak cukup untuk menjelaskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lillahi masjidan, walau kama fasi, eh, walau kamu qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Kata si ustaz ini barang siapa yang membangun ruh masjid karena Allah, maka Allah eh, walaupun sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rumah dia di surga. Orang tidak tertarik rumah rumah ya ada pintu, ada jendela, ada selesai begitu saja. Dia imajinasi dia rumah itu adalah rumah di dunia. Karena manusia makanya ini rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengilustrasikan dalam hadis-hadisnya dengan apa yang bisa dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Seperti masalah sholat misalnya. Masalah sholat. rasulullah saw ber, e, berbicara tentang keutamaan sholat lima waktu. Ara'aitum law anna ahadakum law anna bi babi ahadikum nahran yaghsilu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min shay' syai' Bukhari dan Muslim. Apa pendapat kalian beritahukan kepadaku kak? kalau seandainya ada seseorang di depan rumahnya ada sungai dia mandi lima hari lima kali sehari, apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Beliau sekarang pada waktu itu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita berbicara tadi, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid walaupun kecil, sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia rumah di surga. Ketika kita tidak menjelaskan bagaimana bentuk rumah di surga, orang tidak akan tertarik untuk bangun masjid. Karena imajinasi dia tentang rumah, ya rumah saya di dunia. WC-nya seperti itu, kamarnya cuma seperti itu, kemudian e, ruang tamunya seperti itu, dia tidak tertarik. Nah, disinilah tugasnya para pendai menjelaskan lebih detail. Rumah surga itu gimana? Ada yang tahu? pintu surga gimana? Ada yang tahu? Dinding surga gimana? Dinding pintu, dinding rumah di surga bagaimana? Semennya rumah di surga bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Baru orang tergugat. Itu tugas mendai sekarang. Saking jauhnya ilmu keislaman yang benar dari umat Islam. Kita harus lebih ekstra untuk berjawab Dengan cara harus menjelaskan lebih detil agar amar ma'ruf yang kita kerjakan, nahi mungkar yang kita larangkan itu benar-benar dikerjakan benar-benar jauhi. Saya beri contoh misalnya, ada hadis kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi atau Imam Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an" akan dikatakan kepada ini hadis ini saya sebutkan sebagai contoh bahwa pendai zaman sekarang harus lebih detil menjelaskan harus lebih rinci menjelaskan kalau dia mengajak sesuatu apa keutamaannya keutamaan itu harus dia jelaskan sehingga orang tergugah tertarik kalau dia melarang sesuatu ada ancamannya dia jelaskan ancamannya seperti tadi orang yang menyia-nyiakan sholat Syekh Saleh Fauzan Allah taala menyia-nyiakan sholat kata beliau dalam beberapa hal yang per, yang pertama tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang kedua, menger, tidak mengerja, eh, mengerjakan sholat dan meninggalkan sholat terkadang. Sholatnya Senin, Kemis, Senin, Kemis itu. Ini meremeh, menyia sholat. Yang ketiga, menyia sholat adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat. Yang keempat, menyia-nyiakan sholat orang yang tidak sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Yang kelima, menyia-nyiakan sholat orang yang tidak e, orang yang sholat tidak khusyuk dan tidak hadir hatinya. Nah, para ikhwah sekalian, orang akan takut untuk menyia-nyiakan sholat dengan lima macamnya tadi kalau dia mengetahui fasaufa yalqauna ghayyan. Mereka akan mendapati menemui kesesatan di dalam Quran terjemah kita cuma kesesatan. Tapi kalau kita buka ter, e, tafsirnya, terutama di dalam hal ini tafsir Imam Ibnu atau tafsir Imam Ibnu atau At-Tabari, Imam al yang menyebutkan akwalus salaf tentang mulai itu apa, maka orang akan benar-benar takut yang akan saya jelaskan nanti. Saya ingin menyebutkan sebuah hadis dulu agar orang kita tahu kalau berdakwah itu cuma tidak kulitnya tapi benar-benar mendalam apa yang kita sampaikan sehingga orang kalau itu perintah benar-benar ingin mengerjakan karena ingin mendapatkan keutamaan itu kalau itu larangan benar-benar takut sehingga tidak jadi mengerjakan karena dia takut ancaman itu benar-benar takut contoh misalkan amar ma'ruf tentang menghafal Quran yuqalu sahibil Quran dikatakan kepada orang yang sahibul Quran. Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah menyebutkan hadis ini lebih cocok dibawa kepada penghafal Quran dibandingkan kepada pembaca Al-Quran. Hadisnya saya bacakan dulu. Yukalul sahibul Quran ikra wartaqi warattil fid dunya kama warattil kama kunta turattil fid dunya Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Qur'an. Artinya, nanti di hari kiamat orang-orang sahibul Qur'an yang jadi permasalahan yang dimasalahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, sahibul Qur'an ini apakah ahli baca atau ahli hafal? Dan beliau merojihkan menguatkan pendapat ahli hafal. Kenapa kata beliau? Karena tidak nanti di hari kiamat akan berbeda siapa yang banyak hafalannya dibandingkan banyak bacaannya. Kalau kita bawa hadis ini kepada orang yang banyak membaca tidak akan terlihat sangat signifikan hadis ini. Makanya kita bawa kepada orang yang banyak hafalannya. Yang jelas kalau kita terjemahkan dikatakan nanti di hari kiamat kepada orang yang menghafal Quran bacalah dan naiklah. Lihat, ya, naiklah. Naiklah kemana? Ke tingkatan-tingkatan di surga. Bacalah dengan pelan. Tartil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tartil itu unsurnya dua. Membaca dengan baik sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua yaitu membaca dengan tajwid Unsur tartil itu dua. Waratil, waratil. Kama kata waratil di dunia. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian Rasul SAW memberikan sebuah keutamaan. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Sesungguhnya kedudukanmu adalah ayat yang terakhir yang kamu hafal. Kalau hafalnya cuma tiga kul, 30. Tambah surat paling favorit di tengah masyarakat umum, inna ataina. Berarti cuma sekian dia naik. Orang ini menyanggah, Ustaz, saya nggak mau deh ngafal Quran. Kenapa Pak? Karena saya ini di dunia hobi ketinggian. Saya tidak suka tinggi-tinggi. Kalau tinggi saya langsung pingsan. Nanti kalau saya banyak hafalan saya naik tempat tinggi di surga. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini berarti perlu dijelaskan yang maksud tinggi itu gimana? Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil jannati illa asma." Tidak ada yang sama apa yang ada di dunia dengan di surga bandingannya kecuali nama. Adapun mahiyatus syai, sesuatu hakikat yang ada di di dunia di apa di surga tidak akan pernah sama dengan di dunia. Al Ustaz Firanda Habibullah taala ketika ngisi di Banjarmasin memberikan sebuah faedah perbedaan antara dunia dengan akhirat perbandingannya. Beliau menyampaikan, kamu bayangkan apapun tentang nikmatnya dunia tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di akhirat. Dan itu fi'lan benar sahih, madlul bistidlalin syar'i. Ada dalilnya dengan dalil yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan bagi orang-orang yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati, terbesit tidak pernah. Jadi kita bayangkan apapun nikmatnya, surga tidak akan pernah sama dengan hakikat surga. Maka kita harus menjelaskan tingkatan yang tinggi di surga itu bagaimana? Apakah sama dengan di dunia? Nah ini tugas pendai. Sama tadi, fasaufa yalquna ghayya. Orang yang menyia-nyiakan sholat, entah itu meninggalkan sholat sama sekali, dan ada faedah menarik melenceng sedikit juga. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang menyiakan sholat. Ini mungkin bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga. Saya yakin di sini tidak ada yang menyiakan sholat. Bahwa salah satu hal buruk yang didapati oleh orang yang menyanyiakan sholat adalah dia selalu akan was-was di dalam dirinya. Kalau boleh saya cerita, Suatu malam saya turun di bandara kota Banjarmasin Samsudin Timur. Kemudian oleh kawan-kawan disediakan uh, mobil travel yang antar dari bandara ke ke rumah. Habis itu pas saya mau masuk ada perempuan di belakang. Saya bilang ini siapa mas? Kata supirnya jangan takut Ustaz, itu istri saya. Itu jam berapa? sembilan malam. Dalam hati saya, istrinya kok ikut kerja sembilan malam, ini ngapain? Kemudian di jalan saya ngobrol. Kebiasaan memang ngobrol agar tertarik dengan agama. Sopir tersebut orang biasa yang belum menuntut ilmu. Kemudian beliau cerita, Ustaz, kenapa saya punya sifat was-was? Langsung istrinya dari belakang nyosor. Iya Ustaz, itu punya sifat was-was itu suami saya. Tadi saja saya ke kamar mandi khusus perempuan langsung dibentak-bentak. Ayo, siapa yang ngintip kamu tadi? Saking punya rasa was-wasnya. Kemudian di rumah Ustaz kata istrinya, mulai istrinya yang merocos. Di rumah Ustaz itu sering dia naik ke langit-langit rumah untuk melihat dari dalam rumah keluar. Apa yang dilihat? Mungkin ada yang ngintip istrinya. dia naik ke langit-langitnya. Saking punya rasa was-wasnya, saya langsung tebak, Mas, jujur deh, sholat nggak? Kadang istrinya nyosor dari belakang, tidak pernah Ustaz sholat. Dan itu saya dapati banyak. Dan rupanya itu adalah trik iblis mengganggu syaitan. Salah satu kutuatu syaitan antum ini minta mungkin bisa minta dibahas oleh para ustadz di sini langkah-langkah syaitan. Allah banyak menyebutkan khutuwatus syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sekitar ada enam ayat kalau tidak salah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan ini akan berkenaan dengan masalah cerai kalau waktunya cukup nanti. Saya sering belum masuk ini. Ya. Salah satu khutwah syaitan menyia-nyiakan sholat. Makanya titisan iblis para dukun dan syaitan Salah satu target operasi mereka adalah membuat orang tidak sholat. Yang saya ingin sebutkan tadi yaitu orang yang menyanyiakan sholat pasti punya rasa was-was. Pernah di Masjid Kuba juga cerita kedua ini. Waktu itu jadi penerjemah bersama Syekh Ibrahim bin Amir Haili. Beliau didatangi oleh orang Maroko. Kemudian orang Maroko tersebut membawa anaknya laki-laki, beliau cerita. Syekh, anak saya ini punya rasa was-was. Kata Syekh, bagaimana rasa was-wasnya? Makanya ya, sebagian kaum muslim mempunyai rasa was-was, selalu was-wasnya dalam masalah toharah. Betul? Masuk keluar kamar mandi, orang sudah sholat berjamaah, selesai baru dia selesai. Baru hilang rasa was was Karena agar tidak agar menyia-nyiakan sholat. Kita tahu tadi dari Syekh salih salah satu menyia-nyiakan sholat adalah tidak bersolat berjamaah. Rasa was-was selalu berkaitan dengan sholat. Orang ini, bapak dari si anak tersebut, rasa was-wasnya gimana kata istri? Dia punya rasa was-was tingkat tinggi. Saking punya rasa was-wasnya, kalau dia sholat kita harus duduk di sampingnya. Kenapa? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Anak saya akan bertanya Pak, saya tadi sudah sholat belum? rasa was-was super tinggi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu sifat buruk atau natijah nilai buruk dari orang yang meninggalkan sholat. Menyia-nyiakan sholat fasaufa kona gayan. Kembali ke permasalahan tadi. Gay, kalau kita lihat dalam tafsir Imam Nukatsir rahimahullah agar orang semakin takut menyia sholat maka sebutkan nih Jelaskan dengan detail apa itu ghaib. Jangan cuma baca mereka akan kelak mendapatkan kesesatan. Selesai. Orang nggak takut sesat. Karena di dalam imajinasi pikiran dia sesat, ya sesat. Nanti bisa bertanya, sesat di jalan, nanti bisa dapat lagi jalannya. Ghaib wadin fi jahannam. Lau sijirat ma'ahul jibalu lama'at. Ghai adalah sebuah lembah dalam neraka jahanam. Saking panasnya, kalau seandainya dimasukkan gunung-gunung, kita tahu gunung besar-besar, ya. Di Indonesia ini gunung besar-besar dan dia sebagai kelas pasak bumi. Pernah saya baca sebuah penelitian, gunung yang kita lihat setinggi itu, itu sebenarnya 30% dari bentuknya saja. 70%-nya sebagai pasak bumi Dan ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ungkap agar kita senantiasa uh, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kiat yang paling utama agar tidak pernah terkena dosa syirik adalah ta'zimullah azza wa jalla. Maka di sini rahasia adanya kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk uluhiyah, untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, pasti selalu dibarengi dengan tauhid rububiyah. Di situ rahasianya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bahwa Allah yang paling berkuasa. Maka Allah yang paling berhak disembah. Pertanyaan paling mendasar. Mungkin ada orang bertanya, kenapa kita tidak boleh menyembah sapi, salib, tidak boleh menyembah selain Allah? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita tidak boleh menyembah selain Allah? Jawabannya tadi, karena Allah punya rububiyah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kembali ke permasalahan gunung tadi. Gunung yang begitu besar dimasukkan ke dalam ghai wadin fi jahannam lembah dalam neraka jahannam lama'at niscaya dia akan meleleh. Sesudah ini orang masih menyia-nyiakan sholat. Saya yakin dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik bahwa yang kita sampaikan tadi adalah seorang pendai salah satu yang harus dia sampaikan adalah detil, rinci. Terutama ketika mengerjakan mengajarkan amar ma'ruf, ma'ruf yang dia ajarkan keutamaannya apa? Jelaskan itu sedalam-dalamnya sehingga orang tertarik. Kalau dia nahi mungkar, mungkar yang dia larang tersebut bahayanya apa? Jelaskan itu baik-baik Sedalam-dalamnya sehingga orang takut untuk mengerjakannya. Kembali ke permasalahan tadi. Syaddad ibn Aus diberikan oleh Rasulullah SAW doa. Ya Syaddad, idza ra'aitan nas yaktanizuna adh-dhahab wal fidda faknizuha faqnizha ulai kalimat. Wahai Syaddad ibn Aus, jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan emas dan perak, maka kumpulkanlah doa ini. Mudah-mudahan bisa dihafal. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau as fil amr. Ketetapan di dalam agama. Saya menyinggung tadi syahwat sampai banyak sekali, terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Semakin samar-samar dan ini triknya iblis. Jadi ajaran komunis itu sama dengan ajarannya iblis. Misalkan, saya bawa anjing. Saya katakan ini kambing. Orang akan pertama kali mengatakan saya gila, gila. Anjing dibilang, eh, anjing dibilang kambing. Saya bawa anjing, bawa anjing. Terus saya bilang kambing. Orang akan terbiasa itulah kambing. Dan begitulah trik iblis yang paling luar biasa disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, yaitu pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Jelas-jelas ini maksiat dipoles-poles menjadi indah, menjadi biasa. Ya. Itu trik iblis yang paling gitu di zaman sekarang khususnya. Makanya doa ini sangat penting. As-sabata fil, fil amri. Tetap di dalam agama ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma akthara min an taqul au ya qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah, engkau terlalu banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Atakhafu alaina wa qad amanna bik. Apakah engkau takut kepada kami, para sahabatmu, padahal kami telah beriman kepadamu? Maka wabima anzalta dan beriman kepada apa yang engkau turunkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, nah, iya, Saya takut para sahabat keluar dari agama Islam. Para sahabat saja ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tetap di dalam agama itu yang sangat di, di, diperlukan oleh seorang manusia. Apalagi kalau dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna a'malu bil khawatir Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan Akhirnya, artinya yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Kalau seandainya dia dari umur balik sampai umur 60 tahun sehari sebelum meninggal menjadi seorang kafir, kemudian dia muslim masuk dalam agama Islam yang diukur adalah kafirnya atau Islamnya? Ya, as fil amr. Dan ini yang ditakutkan semestinya oleh orang-orang yang bermanhaj salaf. Saya sering menyinggung untuk diri saya pribadi sebenarnya. Kadang kalau sudah jenggotan, celana di atas dua mata kaki, seakan surga di tangan. Apalagi di belakangnya sudah ada asfalahi, al-athari, surga. Melihat orang, uh, neraka semuanya. Ih, subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Mulham seorang sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ketepatan di dalam pendapatnya yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi setelahku, maka niscaya dia adalah Umar. Dalam riwayat yang, yang lain laukana ba'di rasul. Kalau seandainya ada setelahku seorang rasul, ini lebih luar biasa dibandingkan Nabi tadi. Maka niscaya dia adalah Umar. Umar bin Khattab yang ditakuti oleh iblis ketika jalan di sebuah gang, maka iblis akan mencari gang lain untuk tidak bertemu dengan Umar. Umar bin Khattab yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab beliau merasa merasa terjaga keislaman kaum Muslim. Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Rasul SAW saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar, saya kelu saya ber, e, berdiam bersama Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab orang kedua terbaik sepeninggal Nabi dan Rasul. Jadi kalau diurut para nabi dan para rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, orang kedua terbaik sepanjang sejarah manusia setelah nabi dan rasul. Beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, a'addani Rasul sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Rasulullah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi menganggap saya termasuk orang munafik? Ya, maka para ikhwah sekalian, at ketetapan di dalam agama itu kita perlu. Wal azimata ala rus dan yang pertama tadi lebih utama dibandingkan emas dan perak. Saya suruh berhenti nih, tapi saya nggak mau berhenti. Ini lagi asik-asiknya nih. Ya. Al azimata ala rus yaitu tekad untuk mengerjakan petunjuk. Ini juga muskil. Ini penyakit penuntut ilmu. Dan ini yang dinasihatkan kemarin di daurah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Talabul ilmi li ta'mala bih. Utlubil ilma li ta'mala bih. Kamu menuntut ilmu untuk kamu yang mengerjakannya. Sebagian orang menuntut ilmu dan itu termasuk di dalamnya saya pribadi saya khusus menuntut ilmu yang ada di dalam hamnya adalah untuk menyampaikan mengamalkannya belum Dan itu perlu azimah, perlu ketekad yang bulat untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Kita sudah tahu petunjuknya ini, petunjuknya itu. Apalagi seperti yang saya katakan tadi. Ya, sudah kenal dengan tauhid, as-salasah, taksimut tauhid, sudah kenal dengan sunnah bid'ah, pulang-pulang ke masyarakat langsung mengkafirkan seluruh keluarganya. Menganggap dia yang paling suci. Subhanallah, ajaran salaf mana ini? Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang ayat Al-Qur'an dan mungkin antum sekalian hafal ayat tersebut yaitu orang-orang walladzina yu'tuna nama atau wa qulubuhum wajilah orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka itu orang-orang yang mengamalkan amalan baik sebenarnya dan hati-hati mereka bergetar. Aisyah bertanya, "Ahwallazi yasriqu wa yazmin?" Bukan apakah dia wahai Rasulullah orang yang mencuri, berzina dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Tidak. Wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, huwa rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbal min. Lihat ini ya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dia adalah orang yang sedekah, sholat, mengamalkan amal baik, dan takut dirinya tidak diterima amal ibadahnya. Disinilah perkataan Yahya ibn Aun ulama abad kelima hijriah beliau mengatakan, La tatik amal, fa innaka la tadri aku bilta Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal, Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amal diterima atau tidak. Wala ta'man dzunubak fa innaka la tadri firta anha am la. Jangan pernah engkau aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Maka ini perlu sabat fil amr dan juga azimah ala Itu yang kedua. Yang ketiga, wa as'aluka mujibati rahmatik. Dan dua hal tadi lebih utama dibanding emas dan perak. Wa as'aluka mujibati rahmatik dan aku memohon kepada engkau hal-hal yang mengkonsekuensikan datangnya rahmatmu. Wa azaima maghfiratik dan keniscayaan-keniscayaan ampunanmu. Ini kita butuhkan. Dan lebih butuh kita kepada dua hal ini dibandingkan emas dan perak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan atas "Idza ra'aitan nas yaktanizuna adh-dhahab wal-fiddah." Jika engkau melihat orang-orang mengumpulkan dan saya sudah katakan kanzun itu adalah dikumpulkan kemudian disimpan di dalam sebuah penyimpanan emas dan perak maka kumpulkan empat eh, doa-doa ini. Dan ini doa yang ketiga dan keempat yang kita katakan, aku memohon kepada engkau hal-hal yang mendatangkan rahmatmu. Dan aku memohon kepada engkau keniscayaan maghfirahmu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Dan rahmat serta maghfirah itu lebih utama dibandingkan emas dan perak. Orang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa hidup. Orang tanpa mangfirah yang kita sebutkan salah satu maknanya tadi ditutupi dosa dan arti mangfirah para ulama menjelaskan tiga hal. Jadi ketika seseorang menyebutkan astagfirullah berarti dia memiliki tiga hal. Memohon kepada Allah tiga hal. Minta ditutupi dosa, aib dosa agar tidak ketahuan, dan dosa tersebut memang benci kita untuk ketahuan orang lain. Dan itu adalah ciri dominan dari dosa. Benci kita dilihat oleh orang lain. Itu ciri dominan dosa. Al-ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattal alaihinna. Dosa adalah yang tidak menenangkan hatimu. Dan kamu benci orang memelihat mengerjakan dosa tersebut. Yang ketiga, yang kedua Ketika seorang mengucapkan astagfirullah berarti dia mengatakan Aku memohon kepada engkau ya Allah hapuskan dosa dosaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kalau tidak salah ini surah Az-Zumar ayat 53. Wahai katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni yang firud dunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini makna mangfirah yang kedua. Meminta kepada Allah agar dosa dihapuskan sehapus-hapusnya. Makanya selaras dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minaz kama la Orang yang bertobat dari dosa dia seperti tidak memiliki dosa, bersih, putih, Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau ingin berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Amr mengepal dengan keras dengan keras tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Amr, mana? Wahai Amr, apa ini?" Kemudian Amr mengatakan, "Uridu an ashtariq." Aku ingin memberikan syarat kalau aku masuk Islam berbayat kepada engkau Allah mengampuni seluruh dosaku. Rasulullah SAW bersabda, "Alam ta'lam ta anna islam yahdimu ma qabla?" Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam menghapuskan seluruh dosa? Ini makna istighfar yang kedua. Meminta agar diampuni dosa. Makna istighfar yang ketiga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 70, yaitu meminta agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan dosa dengan pahala. Sebesar dosa kita ketika kita beristighfar berarti kita memohon kepada Allah agar dosa tersebut diganti dengan pahala yang sebesar itu pula. Maka indah sekali sebenarnya istighfar itu. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Fal 'abdu da'iman baina ni'matin min Allah yahtaju fiha ila syukrin wa bin minhu yahtaju fiha ila istirwar. Seorang hamba tidak lepas keadaannya dari dua hal. Nikmat yang perlu syukur, dosa yang perlu istighfar. Dan arti istighfar tadi ada tiga. Yang pertama apa Pak ikhwan? Meminta di ditutupi aib dosa. Yang kedua minta dihapuskan seluruh, hapus-hapusnya, bersih. Yang ketiga, minta dosa digantikan dengan pahala. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaik yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ya wa kana Allahu ghafuran rahim." Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosanya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat kata-kata Ghafur. Ada kaitannya antara penggantian dosa dengan kebaikan. Makanya makna istighfar tiga. Disinilah rahasia. Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Nanti di hari kiamat seseorang akan benar-benar ditinggikan derajatnya. Hadis yang mungkin sering disebutkan oleh para ulama terutama dalam permasalahan pendidikan anak. Anda sebagai orang tua yang sukses, ajari anak Anda benar-benar pintar beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang, orang tua maksudnya, akan benar-benar diangkat derajatnya dalam surga. Sampai orang ini bingung, amalannya tidak sampai ke situ. Kok bisa saya mendapatkan tingkat yang tinggi di surga? Dan ini yang akan saya bahas juga nanti di di sore hari di masjid e, bin Bas ya. Mungkin judulnya akan saya rubah masuk surga tanpa hisab. Salah satu poin yang akan saya sampaikan adalah konsep hidup ala salafus saleh adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu dalam khusus ibadah mencari yang paling, yang ter. Tidak boleh yang sekedarnya yang ecek-ecek. Saya akan bahas nanti di sana. Makanya judulnya masuk surga tanpa hisap. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Orang tua yang sukses adalah orang yang mengajari anaknya pintar beristighfar untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga sampai orang ini bingung. Sampai dia mengatakan, "Ya Rob, anna li Wahai Robku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini?" Karena surga itu Semakin tinggi derajatnya berarti semakin luar biasa, semakin eksklusif orang yang di dalamnya. Semakin tinggi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab pertanyaan orang tersebut, "Bistighfari waladikalak Dengan istighfar anakmu terhadapmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari itu doa yang keempat Rasulullah SAW. Yang kelima wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dan aku memohon kepada engkau untuk senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepada Lihat ya, ini yang akan saya bahas nanti bahwa ibadah itu tidak salah salahnya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini salihun lil ihtijaj jibi. Baik dan cocok dan pantas untuk dijadikan sebagai hujah karena ada pembantu-pembantunya. Dia kalau sendirian dia lemah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum amalan an yuhsin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau seandainya seseorang mengerjakan sebuah perbuatan, dia mengerjakannya secara maksimal, secara perfect, secara apa ya? Kalau bahasa ini itu ulet. Jadi benar-benar terkerjakan dengan maksimal, tidak asal-asalan. Kalau ngafal Quran yang benar-benar hafal, bukan sekedar hafal. Kalau sholat yang benar-benar sholat dan itu rahasia Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Sholli salata muwaddi'." Sholatlah engkau sholatnya orang yang ingin meninggalkan karena kiat khusyuk sholat adalah sholat seperti orang yang ingin berpisah dengan dunia. Kalau kata malaikat maut, Din, kamu mati setelah salam. Gimana sholatnya? Kira-kira sholatnya salam-salam nggak? Nggak salam-salam. Karena batasannya kan setelah salam. Mau jam berapa kayak pokoknya setelah salam. Maka yang kelima dan keenam ini juga lebih baik dibandingkan emas dan perak. Syukro ni'matik. Bersyukur atas nikmatmu. Kok bisa lebih baik dari emas dan perak? Iya bersyukur atas nikmat itu lebih baik daripada emas dan perak. Di Banjarmasin dan di Kalimantan secara umum itu banyak orang-orang yang berdagang batu bara. Bos-bos batu bara. Antum belum pernah lihat kan rumah satu kilometer panjangnya. Rumah tuh, belum tanahnya. Rumah dari kanan ke kiri satu kilometer. Saking kayanya. Rumah dari atas ke bawah itu lima tingkat. Itu rumah biasa, bukan hotel. Saya cerita ini, saya ingin mendalili nantinya dengan dalil-dalil yang ada. Bahwasanya ternyata bersyukur atas nikmat Allah itu lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Saya awali dengan cerita saya pernah ke Kaltim, ke Ponti, Pontianak. Pernah ke rumah kawan, rumahnya tingkat tiga. Tingkat tiga, tetapi satu tingkatnya itu sangat luas. Saking luasnya saya bertanya kepada pemiliknya, ini kalau antum sapu dengan sapu kemudian dipel berapa lama? Tiga jam Ustaz. Mungkin masjid ini kalah besar. Tiga jam ngepel dan nyapunya top. Saking besar, Maka para ikhwas kalian sebenarnya kita dan ini saya ingin menggugah orang-orang yang kadang cuma mengucapkan alhamdulillah kapan ketika dapat harta. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Dapat rapel gaji ke-13. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Oh, dapat bonus. Alhamdulillah, dapat harta. Jadi ucapan alhamdulillah hanya ketika dapat uang. Nikmat Allah standar baginya hanya uang, hanya harta, emas, perak, hanya rumah mega, mobil mewah. Padahal di sana banyak sekali nikmat Allah yang lebih harus kita ucapkan alhamdulillah atasnya. Dan saya berani jamin, Bapak Ibu para ikhwah sekalian, pasti pasti la syakkabi, tidak ada keraguannya, pasti sepakat dengan saya bahwasanya nikmat yang saya akan ucapkan sekarang lebih utama dibandingkan emas dan perak, rumah yang mega, mobil yang mewah. Makanya saya katakan ini bermanfaat untuk orang-orang penuntut ilmu. Agar dia fokus aja terhadap ilmu. Karena kadang-kadang sebagian penuntut ilmu Nanti kalau saya sudah habis dari jamin, saya mau kerja apa? Saya mau bagaimana? Ya akhi, Allah tidak akan memberikan Anda kematian sebelum Anda mencapai rezeki Anda secara sempurna. Dan kalau itu bukan rezeki Anda, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Orang-orang yang sibuk dengan menuntut rezeki dibandingkan menuntut ilmu, ini mudah-mudahan ini bermanfaat bahwa bersyukur atas nikmat lebih dibanding lebih utama dibandingkan emas dan perak. Dari sisi mana? Perhatikan. Ketika seseorang melihat rumahnya yang megah. Wah, rumahnya besar ya gedongan, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk, emasnya banyak, bergram-gram bahkan mungkin sampai kiloan. Dan itu memang sifat manusia, tidak bisa diingkari jangan munafik. Jangan munafik. Kita ini memang makhluk yang diciptakan suka kepada harta dan itu sudah dinas tegas oleh Allah. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbuna dan kalian mencintai harta dengan hubban jamma. Al-Syeikh Abdul Rahman bin al Sa'di Al-Mufassir di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman mengatakan tuhibbunal mala hubban syadidan jiddan. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat banyak sekali. Ketika kita melihat itu, sebenarnya kita memiliki nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan apa yang kita lihat. Dan saya katakan saya berani jamin, yakin tidak ada perbedaan pendapat kita bahwasanya nikmat itu lebih luar biasa. Ayo, nikmat apa? Nah. Nikmat mata. Saya akan membuktikan nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Dibandingkan rumah dan yang megah, mobil yang mewah. Kalau seandainya mata Anda dicongkel Kemudian kita hargai. Saya mau ingin nyongkel mata Anda, saya hargai satu miliar. Mau? Yakin sepakat dari ujung sana ke ujung sini, nggak ada yang Disinilah rahasia Al-Fudail Ibn Iyad sebagaimana disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ketika beliau membaca ayat Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain Beliau menangis. Setiap malam beliau baca itu beliau menangis. Ketika ditanya, "Qila, ya Fudail, ma abkak?" Wahai Fudail ayat Iyad rahimahullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap kali engkau membaca surat apa itu? Al al balak Alam naj'al lahu ainain? Bukankah kami telah menjadikan untuknya manusia ainain dua mata? Ketika beliau menjawab, sebab beliau menangis lihat. Hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainain tubsiru bihima? Wahai fulan, pernahkah engkau bermalam di sebuah malam? Masuk ke dalam waktu malam dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu melihat apapun. Itu rumah yang megah tidak akan terasa megah tanpa mata. Betul apa betul? Emas yang berkilau-kilauan. Saya pernah di Banjarmasin. Ibu-ibu mungkin saking senangnya terhadap emas. Dia pakai emas. Dia jualan soto banjar. Di Banjarmasin terkenal soto banjar. Soto banjar itu ada ada ketupatnya dari mulai ujung pergelangan sampai ujung siku itu emas semua. Dia pakai. Ih subhanallah, saya ini perempuan benar-benar yuhibbunal mal hubban jamma. Sampai sulit meracik ketupatnya itu sulit. Ih subhanallah. Itu emas tidak akan ada harganya tanpa ada mata yang menonton melihatnya. Betul? Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Di riwayat apa? Bukhari. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, tertipu di dalamnya. Para ulama menjelaskan maghbun itu hanya dipakai dalam ini lihat ya, sehingga orang benar-benar tertarik. Jelaskan sedetil-detilnya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Magbun itu biasanya dipakai dalam perkara jual beli. Tidak dipakai pada yang lainnya. Artinya si pembeli tertipu. Kenapa? Karena membeli barang terlalu mahal. Ditipu oleh si penjualnya. Penjual tertipu. Kenapa? Karena penjual menjual barang terlalu murah. Goben. Kata-kata goben tidak dipakai kecuali dalam jual beli. Apa rahasianya? Kenapa Rasul SAW memakai di dalam perkara sehat dan waktu yang luang? Artinya orang-orang benar-benar tertipu sebagaimana tertipunya pedagang ataupun pembeli. Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, Qad yakunul insanu sahihan, wala yakunu mutafarrigan li bil ma'as. Kadang seseorang sehat badan, tapi tidak punya waktu luang karena sibuk nyari pekerjaan. Akhirnya tidak bisa beramal. Waqat yakunu mutafarrigan. Walakinnahu yakunu sakiman. Dan kadang seseorang dia punya waktu luang tapi tidak sehat. Fa'idha kapan terkumpul dua hal ini, sehat badan waktu luang, maka saat itu orang-orang banyak yang tertipu. Disinilah kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, ni'matani maghbunun fima kathirun minan nas. Maka bersyukur atas nikmat Allah mulai saat sekarang. Rubah mindset berpikir kita. Yang namanya ucapan alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta. Karena sehat, Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jisma wa nurawwika minal ma'il barik." Yang paling pertama dihisab atas seorang hamba adalah dari nikmat adalah dikatakan kepada dia, bukankah kami sehatkan badan Nikmat yang paling utama sehat badan sehat badan itu seseorang akan bisa melaksanakan apapun yang dia kerja, ingin kerjakan dari amal ibadah salat Makanya Rasul SAW memberikan kabar gembira dalam hadis riwayat Imam Muslim. Iza maridhal abdu jika seorang hamba sakit maka kutibalahu lahu ma kana ya'malu muqi au safar kutibalahu lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan jika seorang hamba itu sakit atau bepergian maka akan dituliskan pahala untuknya sebagaimana dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Ini adalah penggembira dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang sakit dan juga isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beribadah ketika sakit beda dengan beribadah ketika sehat dan bahwasanya sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa yang lebih harus disyukuri dibandingkan hanya sekedar harta emas perak rubah. Alhamdulillah bukan hanya karena dapat harta. Alhamdulillah ketika sehat badan. Makanya as'aluka syukra ni'matik. Aku bersyukur atas nikmatmu. Aku memohon kepada engkau agar bisa bersyukur atas nikmatmu. Wa as'aluka qalban salim. Eh, apa? As, wa husna ibadatik. Ini juga lebih utama dibandingkan emas dan perak. Ibadah yang baik dan ini yang akan saya kupas nanti. Ya, sore hari ibadah yang bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang baik, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Puasa yang baru kita lewati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin adwa min siyami ila al-ju' Berapa banyak orang yang berpuasa? Artinya banyak sekali. Artinya itu pasti terjadi. Artinya mungkin itu kita. Berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Bukan sekedar puasa. Saya menganggap puasa karena masih baru-baru puasa. Husna ibadah, ibadah yang baik, bukan sekedar ibadah. Puasa yang benar, bukan sekedar puasa. Sholat yang benar bukan sekedar sholat bukan sekedar selesai kewajiban. Menuntut ilmu yang hakiki bukan sekedar asal hadir majelis ilmu. Tetapi menuntut ilmu yang memang dapat ilmu yang bisa dia jadikan sebagai dasar untuk menghadapi kehidupan dia di kehidupan dunia. Coba bayangkan antum, sudah berapa banyak kajian yang antum ikuti bersama ustaz-ustaz di Jogja ini. Sudah berapa kitab yang habis Adakah ilmu yang menetap padanya? Atau hanyakah mengambang? Jadi benar-benar beribadah, benar-benar melaksanakan ibadah dan benar-benar beribadah ini adalah kebiasaannya orang salafus saleh. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan beberapa perkataan para ulama tentang benar-benar beribadah, bukan sekedar mengamalkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadd minkum ihtimaman bil amal." Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, "Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan diterimanya amal ibadah tersebut dibandingkan sekedar beramal." Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat kata innama dulu alal hasr. Menunjukkan kepada hanya pembatasan. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan bagaimana kalau kita beribadah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Benar-benar ibadah yang kita kerjakan. Dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Wa as'aluka qalban saliman dan aku memohon kepada engkau hati yang selamat walisanan sadiqan yang keberapa ini yang ke tujuh dan ke delapan qalban saliman walisanan sadiqan dua hal yang sangat berkaitan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana seluruh anggota tubuh di setiap pagi hari akan mengadu, menuntut kepada lisan. Jika lisannya lurus, maka semua anggota tubuhnya akan lurus. Lisannya baik, hatinya juga akan baik. Dan ini lebih utama dibandingkan emas dan perak. Karena keselamatan ada pada hati yang baik, dan lisan yang jujur. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, mana jawab Ya Rasulullah, di mana ada keselamatan? Nabi Muhammad SAW menjawab, Amsik alaika lisan, wal yasa'ka baitu, wabki ala khafiyati. Jaga lisanmu, kemudian uh, tangisilah kesalahan-kesalahanmu, dan tetaplah di dalam rumahmu agar tidak banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian yang selanjutnya yang ke sembilan dan ke sepuluh wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa as wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku memohon kepada Engkau dari kebaikan yang Engkau ketahui, ya Allah, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Ini model-model doa Rasulullah yang jami'un mani' yang mengumpulkan seluruh yang kita perlu dan membuang yang tidak perlu. Makanya doa yang paling bagus adalah yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan dalam permasalahan, saat doa apa yang paling bagus dibaca ketika sujud? Boleh nggak berdoa dengan doa sendiri? Maka jawaban yang paling bagus adalah selalu saya menjawabnya selalu dengan tahapan. Yang paling bagus yang dibaca oleh Rasulullah meskipun bukan sesuai dengan apa yang kita minta. Karena doa Rasulullah SAW itu wahyu. Dia jami' mani, mencakup seluruh apa yang kita perlukan dan meninggalkan seluruh yang tidak perlu. Contohnya ini, aku memohon kepada Engkau ya Allah dari kebaikan yang Engkau ketahui. Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Razak pernah mengatakan bahwa ini juga di pelajaran Kamis pagi setelah sholat subuh di masjid kampus beliau sering mengatakan bahwa ada hadis yang kata beliau derajatnya lemah dan ini hadisnya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jamiul Ulum wal Hikam. Dan hadis ini saya ingin mendalili bahwa ada kadang orang berdoa minta sesuatu tapi tidak dikabul-kabulkan. Karena memang cocoknya dia tidak dikabulkan. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan karena memang cocoknya dia dikabulkan. Ya. Karena Allah lebih mengetahui keadaan orang tersebut dibanding orang tersebut. Allah indahu ilmul ghaib. Allah Subhanahu wa taala memiliki hal gaib yang akan datang. Bagaimana orang ini semestinya dia dapatkan dia lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Kata Syekh, ada riwayat inna min ibadi law agnaituhum la afsadatul ghina Sesungguhnya ada hamba-hambaku kalau seandainya aku berikan kekayaan, maka kekayaannya akan merusaknya. Makanya kalau dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang luas, ya Razak yang maha luas rezekinya. Bahkan ada kadang-kadang orang terlalu berlebihan dalam berdoa. Sampai dirinci, ya Allah, kayaknya saya mulai orok itu diciptakan miskin, ya saya ingin kaya. Ya, Ternyata kekayaan dia tidak cocok untuknya. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Memohon kepada Allah dari kebaikan yang Allah ketahui. Mungkin ada yang kita anggap baik tetapi tidak baik untuk kita sebenarnya. Di sini rahasia firman Allah yang berbunyi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa Mungkin kamu membenci sesuatu itu lebih baik bagimu. Mungkin kamu menginginkan menyukai sesuatu itu lebih buruk bagimu. Imam Nukai menyebutkan pernah sebuah faedah yang sangat luar biasa. Ini saya angkat ini. Beliau mengatakan Allah menakdirkan orang tersebut dapat surga di sini. Tingkatan ini. Dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa kira-kira Allah mengangkat derajat orang ini sehingga sampai dapat surga? Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya, diuji oleh Allah dari harta. Mungkin diberikan penyakit, diuji oleh Allah dari penyakit. Mungkin diuji oleh Allah dari keluarga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dalam keluarga. Dan semisal berbagai macam ujian. Ini menjadi pelipur lara. Jawaban Imam Qayyim ini menjadi pelipur lara. Perhatikan. Allah kadang meletakkan dengan takdirnya orang ini sampai derajat di surga di sini. Tapi ketika dilihat amalnya cuma sampai sini. Nah, saya ingin bertanya, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut? Dengan apa? Dengan musibah. Maka tersenyumlah orang yang mendapatkan musibah. Di sini rahasia sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man yuridillah. Riwayat Bukhari. Man yuridillah yusib min, khairan yusib minu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan berikan musibah, ujian kepada orang tersebut. Dilihat dari amalnya tidak cocok dia dapatkan kedudukan tinggi di surga. Ternyata Allah mengangkatnya dengan surganya. Saya sering memberikan motivasi kepada orang yang disempitkan dengan berbagai macam masalah kesempitan ekonomi, kecacatan dalam tubuh, penyakit, saya katakan kepada orang tersebut, minimal Pak, Bu, ketika Anda dapatkan musibah, minimal Anda menandakan kedua tangan. Di saat orang-orang jarang menandakan kedua tangan. Hitung. Allah berikan kepada kita 24 jam. 1 jam 60 menit. 60 kali 24 jam berapa? Jangan ada yang jawab banyak. Berapa? 60 kali 24 jam. Coba dihitung. Hah? Berapa menit? Berapa? Zat. Hah? 1440 menit. Berapa menit kita ngangkat tangan semua? Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan wajiddu biddu'a fa innahu man yuksiru yaqra'ul baba yushiku an yuftahala dan ini perkataan sepertinya turun-temurun di antara para ulama salaf Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan perkataan yang hampir sama bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa Sesungguhnya orang yang sering mengetuk pintu, maka jarang untuk tidak dibukakan pintunya. Orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jarang untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal minimal ini, keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia sering berdoa kepada Allah di saat orang-orang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Terutama tadi timbul sikap angkuh, congkak, sombong, semakin ngaji semakin kasar hatinya, keras hatinya. Semakin tidak pernah dan ini sering banyak yang bercerita. Bisa saya sebelum ngaji salaf saya kalau sholat bisa menangis, kalau berdoa semakin khusyuk. Tapi ketika saya sudah menambah ilmu, jarang. Tangisan saya tidak terdengar lagi. Doa saya saya jarang untuk mena, me, me, memanjatkan doa kepada Allah. Menuntut ilmu bukan tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tambah keras hati. Ini penyakit. Makanya doa yang paling luar biasa doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tanpa yang jami' mana mencakup seluruh doa yang dibutuhkan dan tidak e, meninggalkan seluruh yang tidak perlu. Di antaranya ini wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Dan ini lebih luar biasa dibandingkan emas dan perak. Aku memohon kepada engkau dari kebaikan apa yang engkau ketahui ya Allah. Ada tidak seperti anekdot. Ada orang ini cerita intermezzo ya. depan Ka'bah berdoa. Ini model doa yang salah. Karena terlalu merinci di dalam doa. Ya Allah, berikanlah aku di dalam Ka'bah di, di samping Ka'bah, apa di, di piringan Ka'bah. Berikanlah aku istri yang saleh. Mulai dia merinci. Istri yang saleh tinggi, semampai, putih, matanya belok, hidungnya mancung, kemudian oh pokoknya dia sebutkan semua imajinasi tentang istri yang cantik. Dia ingin mendapatkan bidadari di dunia. Dia akan pernah dapat. Kita tahu di hadap di Ka'bah itu kalau perempuan lagi muhrimah dalam sedang berihram itu tidak memakai cadar. Dan tidak boleh seorang wanita muhrimah memakai cadar atau mengikat kain di atas wajahnya. Maka perempuan-perempuan Arab pun tawaf tanpa cadar. Terlihatlah wajah mereka yang cantik-cantik. Kemudian orang ini ketika berdoa sedemikian rupa dia menyebutkan semua spesifik, spesifikasi wanita-wanita yang cantik menurut dia lewatlah perempuan yang cantik persis seperti apa yang dia minta langsung dia mengatakan ya Allah seperti ini ini contoh doa yang keliru kemudian juga wa'udzubika min syarri ma ta'lam dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang engkau ketahui. Ini doa juga yang jami' mani. Kemudian Allah Rasul SAW mengakhiri wa astaghfiruka lima ta'ala Ini makna istighfar yang kita dengan dengungkan tadi. Dan aku memohon maghfirah kepada engkau dari apa yang engkau ketahui. Artinya apa? Ya Allah, manusia kan nggak mengetahui dosaku. Engkau mengetahui dosaku, tutuplah dosaku. Maka semakin menegaskan doa ini bahwa arti istighfar adalah talabul maghfirah, yaitu talabus sitr anil dzunub. Meminta ditutupi aib dosa. Dan ini adalah permintaan yang sangat luar biasa. Di akhir Rasulullah SAW mengatakan, Innaka anta allamul Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui akan hal-hal baik. Ini poin yang kedua. Dan itu mukadimah.